أو نحو ذلك من الأمور وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله بل قد قد اتفق أولياء الله على أن الرجل على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يقتر لم يقتر به حتى ينذر متابعته لرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم wa muwafaqatahu wa muwafaqatihi wa muwafaqatihi li amrihi ah, atau eh, atau yang muwafaqatuhu wa muwafaqatuhu li amrihi wa nahyi wa karamatu eh, wa karamatu awliya illahi ta'ala a'azzamu min hadhihi umuri wa hadhihi umuru al-khariqatu lil adati wa in kana qad yakunu sahibuha waliyan lillahi faqad yakunu aduwan lillahi fa inna hadhihi al-khariqah takunu likathirin minal kufari wal musyrikina wa ahli kitab wal munafiqina wa takunu li ahli bidai wa takunu min syayatini fala yajuzu an yasunna anna kulla anna kulla man kana lahu man kana lahu syai'un min hadhihi umuri annahu annahu waliyulillah bal yu'tabaru awliya'ullahi bi wa alihim wa ahwalihim allati yadu 'alaiha kitabu wa sunnatu wa yu'rifuna bi wa yu'rafuna bi imani wal nah. maka semua orang yang menyelisihi satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam mukallidan bidzalika dan dia dalam hal itu taklid kepada orang yang dia kira kalau dia adalah wali Allah. Maka kenapa orang ini punya, berbuat demikian? Fa'innahu bana amrohu maka orang tersebut membangun perkaranya, mendasari perbuatannya. Ala annahu waliyun bahasanya orang yang dia ikuti adalah wali Allah dan wali Allah la yukhalafu fi Tidak boleh diselisihi sedikit pun. Semua yang dia katakan wajib ditaati dan dibenarkan. Hmm, jika kita jumpai ada orang yang menyelisihi satu ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan wali Allah tidak semacam itu maka perlu diketahui sebab musababnya adalah karena prinsip dia dalam beragama yaitu dia punya prinsip anna waliyallahi la yukhalaf dia punya keyakinan dia punya manhaj dalam beragama adalah salah satu manhajnya adalah wali Allah tidak boleh diselisihi semua apa yang disampaikan wali harus dibenarkan dan diamalkan. Padahal yang benar, prinsip agama yang benar, walau karena hadza rajul min akbari ilah. Bahasa seandainya seseorang itu adalah termasuk wali Allah yang paling hebat. Semacam sahabat-sahabat yang senior dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka tidaklah diterima apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan jika itu menyisi kitab dan sunnah. Maka bagaimanakah dengan orang yang keadaannya tidak semacam itu? Maka bagaimana orang dengan orang yang keadaannya sangat jauh di bawah sahabat? Ya. Prinsip yang benar dalam beragama adalah semua orang yang mengatakan perkataan yang menisi kitab dan sunnah meskipun dia adalah wali Allah yang paling hebat sekalipun maka ditinggalkan Watajidu katiran min haula dan kau temukan banyak dari mereka-mereka orang yang punya prinsip tadi anna wali Allah la yukhalafu fi syai' Umdatun yang jadi pegangan mereka dalam keyakinan bahwasanya seseorang adalah wali Allah dasarnya adalah karena muncul darinya muka syafaat. Ya, karena orang tersebut punya kasyaf dalam sebagian perkara atau dia punya khawariku lil ada kemampuan yang luar biasa. Misalnya ya, contoh kasyaf yang dia miliki dia mengisyaratkan berisyarat menunjuk seseorang lalu matilah seseorang tersebut. Dia katakan orang ini nanti akan mati dan betul matilah orang tersebut. Atau dia punya kewarikulil adat kemampuan luar biasa. Contohnya yatiru fil hawa terbang di udara menuju Mekah atau tempat yang lainnya atau punya kemampuan berjalan di atas air kadang-kadang atau bisa memenuhi hibrid memenuhi wadah air teko atau seret menal hawa dari udara atau yung fiku ba'dal awqat minal ghaib bisa membelanjakan pada sebagian waktu berwae bisa ya, tiba-tiba ya, bisa mendatangkan uang namun fa'bal awqat kadang-kadang ya, jangan datangkan uang dari gaib atau dia bisa menghilang punya kemampuan untuk ayah ayaktafia ahyanan an ayunina punya kemampuan untuk menghilang yang kadang-kadang tersembunyi dari pandangan manusia atau sebagian orang ada yang berdoa minta tolong kepadanya bahwa ibu yang padahal dia sedang pergi atau dia sudah mati maka orang yang memohon pertolongan tersebut melihat orang yang dia minta yaitu si wali kerja datang dan memenuhi hajatnya atau dasarnya diyakini ini adalah seorang wali karena orang tersebut yukhbirun bisa memberitahu kepada orang lain bima kolahum Bahasanya motormu yang dicuri itu berada di sini. Saya nebak barang hilang. Obihali ra'ibin lahum atau dia punya kemampuan meneropong jarak jauh kata istilah perdukunan sekarang. Obihali ra'ibin lahum menceritakan keadaan orang yang pergi meneropong nah, ini sekarang nah, bapak kalian itu di Jakarta ya, lagi layah-layah nah, lagi jalan-jalan nah, ini saya lihat dari sini maka eh, dirasa memiliki kemampuan bihali ghaibin lahu menceritakan keadaan orang yang pergi dari keluarganya dia sedang begini au maridin atau menceritakan keadaan orang sakit. Ada orang didatangkan langsung ditebak orang ini sakit. Dia sakit ini ini belum diceritakan sudah tahu sakitnya. Atau perkara-perkara yang lain. Nah hal-hal tadi itu jadikan dalil oleh banyak orang Terus sebagian orang itu dijadikan dalil dan tanda kalau orang yang punya kemampuan-kemampuan tadi adalah wali Allah. Kata Syekhul Islam, walaisa fi syai' min hadil umur ma yadullu ala anna sahibaha waliyun Tidak ada satupun dari perkara-perkara yang tadi disebutkan tidak ada satupun yang menunjukkan siapa yang memilikinya maka pelakunya adalah wali Allah Bahkan seluruh wali Allah sepakat ada seseorang eh, seandainya ada seseorang yang bisa terbang di atas udara atau berjalan di atas air, layur maka kita tidak boleh tertipu dengannya. Kita tidak boleh tertipu dengannya. Dengan tertipu dengannya akhirnya kita yakini dia adalah seorang wali hatta yungdar sampai dilihat mutaba'atuhu seberapa jauh itibaknya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sejauh mana muwafaqatuhu li amrihi ya. sikapnya atau perilakunya yang mencocoki perintah dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan karma para wali Allah Subhanahu wa taala akbar min hadhihi umur lebih agung daripada hal-hal tadi. Dan perkara-perkara kemampuan luar biasa tadi wa ing qad yakunu meskipun terkadang pelakunya memang wali Allah maka perlu diketahui faqad yakunu aduan lillah terkadang pula pelakunya adalah musuh Allah kemampuan luar biasa sebagaimana tadi yang disebutkan bisa terbang ya, bisa berjalan di atas air ini tidak bisa jadi tolak ukur seorang wali karena orang yang punya kemampuan semacam itu terkadang memang adalah wali Allah dan terkadang lain adalah wali setan musuh Allah maka kemampuan luar biasa tadi tidak, tidak bisa jadi tolak ukur kalau saya adalah seorang wali karena realita membuktikan orang oh, yang punya kemampuan semacam tadi ada yang wali, wali Allah dan ada yang wali setan. Buktinya fa'ina hadil khawarik kemampuan-kemampuan luar biasa tadi takunu likasir minal kufar dimiliki oleh banyak orang kafir, orang musyrik, ahli kitab dan orang munafik. Dimiliki oleh ahli bidah dan dimiliki oleh setan maka tidak boleh disangka bahasanya anak ulaman karena lau syekh setiap orang yang memiliki satu saja dari perkara-perkara tadi maka dia adalah wali Allah bahkan wali Allah itu yutabar dinilai dengan melihat sifatnya dengan melihat perbuatannya dengan melihat keadaannya alat dulu alal kitab sunnah yang didukung oleh kitab sunnah tolak ukur wali itu bukan kemampuan luar biasa namun tolak ukur wali adalah perbuatan keadaan dan sikap wali tersebut, orang tersebut seseorang perbuatannya menunjukkan kalau dia adalah wali Allah keadaannya pun demikian dan sifatnya pun demikian maka dia adalah wali meskipun tidak punya kemampuan luar biasa dan wali itu yu'rafuna diketahui, dikenal dengan cahaya iman wal ikrar dan pengakuan pihak ikil iman al fatina Dengan berbagai hakikat iman yang bersifat batin dan ikrar pengakuan dengan berbagai syariat Islam yang zahir. Kalau seorang itu tidak mau ikrar dengan hak ikil iman, ya, seorang itu tidak mau mengikrari, mengikarkan dan e, menerima bahasanya semua orang wajib mengikuti Rasul, maka dia bukan wali, bukan wali Allah namun wali setan. Dia tidak mau menerima hakikatul iman. Di antara hakik hakik iman adalah semua orang wajib mengikuti Rasul, siapapun dia, bagaimanapun tingkat ibadahnya. Jika tidak mau menerima hal ini, dan masih tetap berkeyakinan bahwa jika orang itu telah sampai derajat tertentu makam tertentu maka tidak wajib mentaati Rasul maka dia kafir dan bukan oleh Allah namun wali setan dan seorang wanita dikenal dengan ikrar bisyara'i Islam ya. ikrar untuk uh, pengakuan terhadap ikrar terhadap syariat Islam ya. mengakui bahasanya salat itu wajib atas setiap orang Maka jika seorang itu uh, ada seorang yang dianggap wali dan dia berkeyakinan bahasanya salat, uh, salat itu tidak wajib atas person tertentu, maka ini bukan wali Allah namun wali setan. Hana. ومثال ذلك أن هذا أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي ولا يصلي الصلوات المكتوبة مكتوبة آه، مكتوبة بل يكون ملابسا ملابسا بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكوابي ويحوي إلى حمامات والكمام والمقالس والمجاري Mazabili. Wal mazabili. Raihatahu khabithatan. Khabithatun. Khabithatun. La yata la yata la yata taharu taharatu asyari'ata. Taharata. Taharata asyari'ata. Asyariyata. Asyariyata wala yatana wala yatanazzafa. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam لا يدخل لا تدخل الملائكة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا فيه كلب فيه كلب ولا جنب ولا جنب وقال عن هذه الأقلية إن هذا هذه الخشوش إن إن هذه الخشوش محتضرة محتضرة نعم ay tahduru hal syayatinu syayatina syayatinu syayatinu wa qala man akala min hataini syajarataini khabithataini fala yaqribanna fala yaqrabanna fala yaqrabanna masajidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam wa qala inna allaha tayyibun la yuqbalu illa la yuqbalu la yuqbalu layak balu layak balu illa tayyiban wa qala inna allaha nazifun yuhibbun nadhafata wa qala khamsu fawasiqin khamsu fawasiqa khamsu fawasiqa yaqtulanna yuqtalna yuqtalna fil hilli wal harami al hayyatu wal fara'atu fa'atu wal fa'ratu wal umaratu hurabu wal hurabu wal kalbul والكلب والحمزة والهدأة والحدث وفي رواية الحية والأقرب وأمر وأمر وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلب كلاب بقتل الكلاب وقال من من قتل كلبا لا يغنى عنه لا يغني عن زرعا لا يغني عنه شرعا ولا ضرعا نقص نقص نقص من عمله كل يوم كل يوم كل يوم قيراط قيراط وقال لا تحسب الملائكة ملائكة لا تحسب الملائكة آه، رفقة رفقة معهم كلب Nah. Wa misal udzalika dan contoh hal ini anak hadil umur otak bahasanya kemampuan-kemampuan hebat yang tadi telah disebutkan dan semisalnya kotu jad fi ashab. Terkadang dijumpai pada beberapa person. Padahal person tersebut tidak pernah berwudu, tidak pernah sholat fardu. Bahkan dia mula bisa Lina jasa Dia adalah akrab dengan nasi, muasyiran lil qilab dan bergaul dengan anjing yakwi ilal hamamat dan sering berada di hamam di kakus tempat buang air wal tempat sampah wal makabir eh, dan pekuburan wazabil dan tempat sampah sehingga raihatu khabitha bau badannya adalah bau badan yang busuk karena nggak pernah bersuci bahkan berada di tempat-tempat tersebut tidak pernah bertoharoh dengan toharoh yang syar'i dan kan toharoh ya tanazab eh, bersih-bersih yang bukan toharoh saja tidak pernah dia lakukan tidak pernah toharoh syar'i artinya tidak pernah wudhu tidak pernah mandi besar baik yang wajib ataupun yang sunnah walaupun ya tanazab ya tanazab ya, eh, tidak pernah cuci muka cuci eh, atau yang lainnya ini cuma sekedar bersih-bersih tanazuk. Sedangkan toharoh syariah untuk saja tidak dia lakukan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan e, malaikat yaitu malaikat rahmah kata para ulama tidak akan memasuki satu rumah yang isinya di dalamnya ada anjing tidak pula orang junub. lihat catatan kaki kata muhakkik hadisnya lemah diatkanlah Abu Dawud dan Nasai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu didaifkan oleh Al-Albani dalam Daiful Jami' kata Al-Albani hadis ini sahih namun tidak tanpa tambahan wala junubun yang sah adalah la tadkhulul malaikatu baitan fi pun wala suratun Nah, ini malaikat rahmat tidak akan masuk satu rumah yang di sana ada rumah dan gambar yang terlarang. Nah, tapi kalau bunyinya wala junubun maka kata-kata wala junubun itu tambahan yang lemah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda an hadil akhliyah tentang khola, tentang kakus, nah, tentang tempat buang air besar dan buang air kecil. Nabi katakan inna hadil husyusya sesungguhnya khusus yaitu tempat buang air besar atau buang air kecil ya. muhtadaratun ada tempat yang dihadiri apa maknanya kata Syekhul Islam maknanya tahdur hasyatin dihadiri oleh setan artinya apa Nabi mengatakan dalam hadis ini ya tempat buang air kecil atau buang air besar itu tempatnya setan ya, tempat mangkalnya setan lihat ya, catatan kaki 11 hadisnya sahih Saya Abu Dawud Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam dinilai sahih oleh Albani dalam sahih Abu Dawud. Jadi ya, antara dalil bahasanya e, tempat buang air adalah tempat mangkalnya setan adalah doa yang Nabi ajarkan ketika orang mau masuk tempat ini. Allahumma ini auzuka minal khubusi wal khuba'i. Ya Allah aku berlindung padamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Maka doa ini mengisyaratkan bahasanya tempatnya adalah tempatnya setan. Dan ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Inna hadil khususya muhtadaratun. Sesungguhnya tempat buang air, tempat berak, tempat kencing. Ini adalah tempat yang dihadiri oleh setan. Maka hal ini menunjukkan nah, tidak boleh seorang itu berlama-lama ketika berada di tempat ini. Sekedar seperlunya secukupnya. Kalau sudah cukup, sudah selesai, maka jangan uh, ditunda-tunda untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man akala min al hataini sajaratain al khabisatain. Siapa yang makan dari dua pohon yang baunya busuk semacam ini, seperti dan misalnya falai korban dan masjidana maka janganlah dia mendekati masjid kami sebagai hukuman bukan sebagai keringanan sebagai hukuman bukan sebagai keringanan wah mendapatkan rusak untuk tidak pergi ke masjid bukan bukan sebagai keringanan namun sebagai hukuman karena orang ini tetap wajib ke masjid jika dia laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid maka ini hukuman dan bukan keringanan kenapa fa'inal malaikata karena punya para malaikat merasa terganggu dengan bau-bau yang mengganggu manusia segala bau yang orang lain itu tidak suka dan merasa terganggu jika menciumnya, maka malaikat juga demikian. Maka di sini dalil menunjukkan bahasanya malaikat terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap. Nah, bagaimana manusia merasa terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap? Maka ini menunjukkan uh, tidak boleh atau terlarang seorang itu uh, ber, uh, berada dalam Eh, bau-bau atau membawa bau-bau yang tidak sedap di tempat-tempat yang di situ dihadiri oleh para malaikat di masjid di masjid ilmu eh, tempat-tempat yang dihadiri oleh malaikat itu terlarang orang datang ke tempat-tempat ini dalam keadaan bau yang membawa bau yang tidak sedap bau keringat eh, atau yang lainnya Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan sebenarnya Allah itu tayyib, layak balilah illa tayyiban. Sebenarnya Allah itu salah satu namanya adalah tayyib. Zat yang baik, zat yang uh, la yakbal tayyiban dan dia tidaklah menerima kecuali yang tayyib. Tidaklah menerima amal kecuali yang tayyib. Itu amal yang ikhlas dan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan dan tidak menerima perkataan kecuali perkataan yang baik. Dan Nabi Sallallahu eh, Nabi saw. Alaihi Wasallam juga mengatakan, Inna Allah nazifun yuhibun nadhafa. Sehingga Allah itu adalah zat yang uh, bersih dan mencintai kebersihan. Namun artinya tidak tidak sama sekali dan telah terpilih dan Abu Ya'la dan Musnad Al Bazzar dan Musnad Sa'ad dan yang lainnya dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya dinataif oleh eh, oleh Al Albani Maka ini ada di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul untuk intemiah yang menunjukkan kalau ajaran Islam itu mencintai kebersihan. Ini dalil-dalil yang dibawakan di antara dalil-dalil ya e, dibawakan oleh Syekhul di sini untuk menunjukkan kalau Islam adalah e, Islam mengajarkan untuk mencintai kebersihan. Jika orang yang tidak pernah ya, membersihkan badannya, tidak pernah melakukan toharoh yang syariah, Eh, bahkan bergaul dengan najis dan seterusnya, maka dia bukanlah seorang yang mempraktekkan dan melakukan ajaran Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada lima hewan yang kurang ajar. Oleh karena itu boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Di tanah haram saja boleh dibunuh, apalagi di tanah halal. Ada lima hewan pengganggu. Karena itu boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Yaitu ular, tikus, gagak, anjing galak, dan sejenis burung namanya hadaah. Dan berat yang lain ular dan kalajengking. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk membunuh ya, membunuh anjing. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan para siapa yang melihara anjing layurni anhu zar'an tidak untuk menjaga tanaman walau to'an tidak pula untuk menjaga ternak maka akan berkuranglah amal solehnya setiap hari sebanyak satu kirok, yaitu satu gunung besar Maka siapa yang melihara anjing tanpa ada manfaat dan keperluan yang dibenarkan oleh syariat, maka setiap hari pahalanya berkurang sebanyak satu gunung besar. Ya kalau dia punya pahala dan kebaikan lebih dari itu. Jika pahalanya kurang dari itu maka setiap hari dia minat. Nah. <clears throat> Hadisnya sahih diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini oleh Bukhari dan Muslim dari Sufyan bin Abu Zuhair al Asdi. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malaikat tidaklah akan menemani satu rombongan yang di rombongan tersebut ada anjing yang ikut bersamanya. Jika ada satu rombongan bepergian bersafar dan rombongan ini bawa anjing, maka malaikat ya, rahmah tidak menyertai mereka. Jadikan Muslim dari Abu Rayyah Hal ini menunjukkan e, padahal kita tahu bahasanya anjing adalah e, hewan yang najis. Maka hadis-hadis ini menunjukkan Islam mengajarkan kebersihan. Maka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idawala wal kalbu bufinai ahadikum jika anjing itu menjilat wadah kalian, silhu maka tidaklah dia membersihkannya sebanyak tujuh kali. Salah satunya itu rob dicampuri dengan debu. Dia telah Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan yang terbaik jika debu tersebut diletakkan di awal-awal basuhan atau malah di basuhan yang pertama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rahmati wasi'at kulli syai'." Sesungguhnya kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Di tafsir lain dikatakan aifid dunia ai fit dunia di dunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu kafir ya disayangi dalam artian diberi napas diberi sehat diberi kaya diberi duit diberi bisa makan bisa minum bisa pakai pakaian diberi gembira diberi bahagia di dunia sebagaimana orang beriman juga diberi demikian maka ketika di dunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak dibedakan antara orang yang beriman dan orang kafir. Berkaitan dengan masalah nikmat-nikmat fisik. Dan Allah istimewakan orang-orang yang beriman dengan Allah beri nikmat-nikmat non fisik. Berupa iman, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, daya dan yang lainnya. Wasa buah dan akan aku tetapkan rahmatku ai fil akhirah. Lilladina yattaquna yu'tuna zakata walladina hum bi ayatina yu'minun. Dan akan aku tetapkan dan akan aku tetapkan kasih sayangku di akhirat nanti hanya untuk orang-orang yang bertakwa membayar zakat dan mereka eh, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka Allah katakan, sedangkan di akhirat maka rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang beriman. Adapun di dunia maka rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Orang kafir dan orang yang beriman semuanya mendapatkan rahmat Allah. Sehingga mereka mendapatkan berbagai kenikmatan ketika di dunia. Siapakah itu orang-orang yang beriman? Alladzina yattabi'una rasula an-nabiyal ummiyah yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang umi yang tidak bisa baca tulis yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yajiduna maktuban indahum fit Taurat wal Injil yang mereka menjumpainya yaitu menjumpai namanya dan sifat-sifatnya. Menjumpainya yaitu menjumpai namanya dan menjumpai ciri-cirinya. Telah tercatat di sisi mereka yaitu tercatat di Taurat dan Injil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Dia adalah seorang yang mengajak untuk mengerjakan yang memerintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf dan melarang untuk mengerjakan yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Dan di antara siri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siri syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yuhilulah mutaibat. Nabi halalkan untuk mereka berbagai makanan yang baik-baik. Yuharimu alimul khaba'id dan Nabi haramkan mereka berbagai makanan-makanan yang buruk. Maka inilah Beda syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat Bani Israel. Dalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu itu haram dikonsumsi, sesuatu itu haram dimakan karena dia kafir Berbeda dengan syariat Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel itu ada makanan-makanan yang sebenarnya enak namun Allah haramkan sebagai hukuman fa fi dzulmin hadu haramna 'alaihim Taibatin uhillat lahu Disebabkan kezaliman, disebabkan ya, kezaliman, kemaksiatan orang-orang Yahudi kami haramkan pada mereka makanan-makanan yang enak-enak yang itu dihalalkan untuk mereka. Ya, maka sebagaimana dalam uh, kita singgung di kajian e, kitabul ilmi dalam pertemuan yang lewat eh, ada e, sampaikan bahasanya di antara perbedaan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat Bani Israel adalah dalam masalah at-tahrim wa tahlil. Ya. Lalu dalam syariat Yahudi, syariat Bani Israel ada makanan yang haram dimakan bukan karena nggak enak, bukan karena berbahaya, namun sebagai hukuman karena kekurangan ajaran mereka, kemaksiatan dan kedurhakaan mereka. Nah, dalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semacam itu tidak ada. Nah, jika dihalal, maka jika diharamkan karena satu benda itu khabis dan benda semua benda yang tayyib itu halal hukumnya dalam syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benda yang manfaat yang enak, manfaat, tidak menimbulkan bahaya, maka itu dihalalkan. Adapun yang buruk, yang berbahaya, maka itu diharamkan. Dan yang dimaksud khabaif di sini yang buruk sisi buruk di sini itu ada pada bendanya bukan pada orangnya bukan pada manusianya namun ada pada bendanya demikian menurut pendapat yang paling kuat dan inilah pendapat yang dibilang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih dan khobis buruknya benda yang itu diharamkan atau dikonsumsi terletak pada bendanya bukan pada manusianya Orang menganggap ini buruk, dia nggak suka, maka rasa tidak suka dan buruk seseorang tersebut tidaklah tidaklah menyebabkan benda ini jadi haram. Akan tapi buruk tersebut terletak pada bendanya. Ketika satu benda ini buruk karena dia membahayakan pikiran, membahayakan badan, nah, maka ini benda yang haram dikonsumsi. Maka ini adalah dalil dari sekian banyak dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bahwasanya rokok itu haram. Rokok itu haram. Kenapa? Karena tidaklah diragukan bagi orang yang masih punya akal sehat bahwasanya rokok itu adalah khabir. Adalah buruk pada bendanya. Meskipun sebagian orang mengatakan oh, rokok itu tidak buruk. Ya dia bikin saya melek, bikin saya semangat. Maka jawabannya letak buruk dan tidak buruk bukan pada manusianya, letak buruk dan tidak buruk pada bendanya. Sekarang benda rokok itu buruk atau tidak? Semua orang yang punya akal sehat akan mengatakan ini buruk. Wajahu anhum israhum wal aghlal alatikanat alihim Dan Nabi saw itu menghilangkan dari mereka isra isra beban berat wal aghlal dan belenggu yang ada pada mereka yaitu umat-umat ah, yaitu syariat Bani Israel. Apa beda Isra, Isra sama aghlal Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah di Surah al Mustaqim? Israr itu maknanya adalah al-wajibat. Sedangkan al-ahlal itu maknanya al-muharramat. Eh, hal-hal yang diharamkan itu belenggu yang membatasi gerak seseorang. Ketika seseorang itu dibelenggu maka terbatasilah geraknya. Demikianlah sifat muharramat, hal-hal yang diharamkan. Ini tidak boleh dilanggar, ini tidak boleh dilanggar, ini hukumnya haram, ini hukumnya haram. Maka dibatasilah gerak seseorang dengan diharamkannya beberapa benda-benda yang haram. Maka membatasi gerak sebagaimana belenggu. Sedangkan isra itu adalah al-wajibat. Beban berat. Karena hal ya, hal-hal yang Allah wajibkan itu jadi tambahan beban yang ada pada pundak seseorang. Maka Allah katakan bahasanya syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih ringan, lebih enak dibandingkan dengan syariat Yahudi dari sisi wajibat dan dari sisi muharamat. Dari sisi hal-hal yang diwajibkan dan dari hal-hal yang diharamkan. Faladina amanu bihi maka orang-orang yang beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa azzaruhu Azharu maknanya di jalan lain waqaru memuliakan Nabi wa dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam wattafa nur alladhi unzila ma'ah dan mengikuti Al-Qur'an yang Allah sebut dengan nur cahaya yang diturunkan oleh Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamanya ulaika humul muflihun maka mereka orang-orang yang beruntung Maka eh, kenapa ini disebutkan dalam konteks ini? Mungkin Wallahu alam kayaknya diambil dari wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alimul khaba'is. Jadi sedang, sedang membahas keburukan-keburukan, kotoran-kotoran, maka semua yang kotor-kotor itu haram. Ada orang yang dianggap wali, ya, padahal nggak pernah wudhu, nggak pernah ini, nah, nah, karena bertapa sampai badannya lumutan nah, dianggap wali nah. ini orang ini nggak pernah tanazuf nggak pernah cuci muka nggak pernah wudhu nggak pernah sholat karena jaga pinggir kali nah. kemudian nah, dan jadi wali wali yang jogo kali nah, wali jogok. Maka ini adalah satu hal yang tidak benar. Seandainya benar orang tersebut semacam itu kelakuannya bertapa di pinggir kali sampai badannya lumutan, nggak pernah wudhu, nggak pernah cuci muka. Nah, jangankan cuci muka, uh, jangankan cuci muka, wudhu dan ah, dan mandi saja tidak pernah pada 40 hari 40 malam apa enggak enggak ah, pernah junub, enggak pernah ini. Nah, maka ini bukanlah wali Allah. Jika benar memang kelakuannya semacam itu ini adalah wali syaitan, bukan wali Allah. Perdana. وفواسق أو يشرب البول ونحوها من النجاسات التي تحبها الشياطين أو يدعو غير الله ويختلط بالمخلوقات ويتوجه ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية قبر الشيخ ولا يخلص التينة ولا يخلص الكلابة الكلابة أو نيرانة أو نيرانة أو يأوي إلى مزابري أو أو الروابع نجسة نجسة أو يأوي إلى المقابر ولا يماء إلى مقابر الكفار سماع سماع الأغاني ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار والأشعار سماع الأغاني والأشعار ويؤثر ويؤثر أو ويؤثر نعم ويؤثر ويؤثر سماع المزامير إلى القرآن إلى القرآن فإن كان يحب القرآن يحب القرآن يحب الله وإن كان يبغض يبغض وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله يبغض الله وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت لو طهرت قلوبنا قلوبنا lahurat kulubuna bima syafi'at lama syafi'at lama syafi'at min kalamillah azza wa jalla maqala ibnu mahmud al-dhikru yumbitul imana fil qalbi kama yumbitul ma'u al-faqla wal zina'u yumbitul nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'u al-faqla nah Faidakana saksu, maka jika seseorang itu mubasir lin najasat ya, akrab dengan yang najis-najis dan yang kotor-kotor padahal najis dan kotor adalah satu hal yang disukai oleh setan atau yawi ataukah berada ber, ya, tinggal ya, di hamamat di kakus khusus dan kakus yang dihadir oleh setan Ya'kulul hayat atau bahkan makanannya adalah ular, kola jengking, zanabir, kumbang, wadanil kilab, ya, telinga-telinganya anjing, nah, itu jadi makanannya Artinya kubais, Yang anjing itu adalah binatang yang kotor Fasik dan termasuk binatang fasik Binatang kurang ajar, binatang pengganggu oh yasrabul baul atau minum air seninya sendiri atau air seni orang lain dan atau hal-hal najis yang lain yang disuka oleh setan atau berdoa kepada selain Allah dia memohon itu memohon bantuan dengan makhluk wa yatawajjah ilaihi dan e, menyatukan hatinya pada makhluk ini berdoa dengan penuh khusuk pada makhluk atau bersujud pada salah satu arah kubur seorang syekh seorang wali artinya dia tidaklah memurnikan ketaatannya hanya untuk Rabbil Alamin awila bisul kilab atau sudah uh, akrab dengan anjing dan api atau tinggal di manzabil ya, tempat sampah dan tempat-tempat yang kotor nah, contohnya pinggir sungai pinggir kali nah, oh ya wilal makobir atau tinggal di kuburan tetap di kuburan dan pekuburan menurut banyak ulama adalah tempat kotor ya, menurut banyak ulama kuburan itu tempat kotor karena bangga itu najis Sedangkan tanah kuburan itu bercampur dengan bangkai manusia. Menurut banyak ulama. Meskipun ini pendapat yang kurang kuat. Namun kenapa kok makobir di sini dikait-kaitkan dengan tempat kotor? maka mungkin bisa kita pahami dengan mengingat pendapat banyak ulama yang mengatakan bahasanya makobir itu tempat nasi. Eh, komplek pemakaman tempat najis karena bangkai itu najis eh, eh, sedangkan tanah pekuburan itu bercampur dengan bangkai manusia sehingga dia tanahnya najis oleh karena itu banyak ulama mengatakan banyak fuqaha mengatakan tidak boleh sholat di pekuburan itu sebabnya karena berarti sholat di tempat najis meskipun pendapat ini tidak uh, tepat ya dan dibantah oleh Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana di Surat al Mustaqim dan dikatakan tidak benar Nabi melarang salat di kuburan karena pekuburan adalah tempat nabi. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang salat di pekuburan karena ya, dalam rangka untuk menutup jalan kesyirikan. Tapi lebih lagi jika pekuburannya adalah pekuburan orang kafir, yaitu pekuburan orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik, atau tidak suka mendengarkan Al-Quran dan lari kalau disuruh mendengarkan Al-Quran. Benci maksudnya. Tidak suka mendengarkan Al-Quran dan lari maksudnya benci dengan mendengarkan Al-Quran. Wa yuqaddam alaih dan lebih mengutamakan untuk mendengarkan nyanyian dan syair. Witir dia lebih memilih untuk mendengar suling setan daripada mendengar kalam Rahman. Daripada mendengar Al-Quran. Maka hal-hal tadi yang disampaikan oleh Syekhul Islam di satu paragraf ini di antaranya adalah poin yang terakhir adalah lebih suka dengan nyanyian daripada baca Quran dan mendengarkan Al-Quran kata Syekhul Islam adalah hadhi alamatu awliya isyaitan paragraf yang tadi disampaikan dan salah satu poinnya adalah yang terakhir beliau sampaikan masalah nyanyian maka orang yang lebih suka nyanyian daripada Al-Quran kata beliau adalah ini adalah tanda wali setan la alamatu aulia rahmah bukan tanda wali Allah apa dalil kalau suka mendengarkan nyanyian dan kurang suka membaca Quran Nah, itu adalah tanda wali setan. jebakan dua asar, ah, tiga asar dari sahabat. Yang pertama adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud yang dilihatkan oleh Abu Ubaid dalam Fadail Quran dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan yang lainnya kata muhakik sanatnya sahih. Lais alu ahadukum an nafsihi. Tidaklah perlu kalian bertanya tentang diri kalian saya ini orang yang mencintai Allah tetap buka illal qu'ah ya kalau mau tanya tanyalah pada dirimu tentang Al-Quran karena yuhibbul Quran jika dia adalah seorang yang menyukai mencintai Quran ya, hobi membaca Quran hobi mendengarkan Quran ya, kemana-mana membawa Al-Quran bukan untuk jimat namun untuk dibaca bahwa yuhibbullaha maka ini tanda Bahasanya dia adalah orang yang mencintai Allah. Mereka yubridul Quran akan tapi jika benci kalau dengan Quran, benci untuk membaca Al-Quran, ya. jarang-jarang langkah-langkah baca Quran, malah lebih banyak ya, dengarkan nyanyian, bahwa yubghidullah. Makin ada ada tanda kalau orang tersebut adalah orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah tanyakan pada dirimu, eh, saya ini orang yang cinta Allah taala. Sulit kalau mau jawab itu. Dan orang akan ngaku cinta Allah. Cuma yang akan ngaku cinta Allah. Oleh karena itu, kalau ingin tahu kamu itu adalah orang yang mencinta Allah dan tidak, tanyakan pada dirimu tentang Al-Quran. Apakah kamu adalah orang yang cinta Al-Quran? Apa buktinya? Jika katakan iya, maka apa buktinya? Maka jika mencintai Quran, maka itu tanda kata Ibnu Mas'ud berarti dia adalah orang yang mencintai Allah. Dan jika tidak bisa memberikan bukti kalau cinta Quran, ya, maka berarti benci Quran. Maka ini tanda bukti kalau dia adalah seorang yang membenci Allah. Demikian kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah Anhu. Kemudian perkataan Utsman bin Affan eh, ketemu Hakik ini dilihatkan oleh Ahmad dalam kitabnya Zuhud bukan Musnad karena kalau disebut diriatkan oleh Ahmad itu maknanya di Musnad. Imam Ahmad punya kitab yang lain yaitu kitab berisi riwayat tentang Zuhud. Dan Ibnu Mubarak juga dalam kitab Zuhud namun ketemu Hakik sanadnya baik karena mu'dal. Karena ada dua perawi yang hilang berturut-turut. Mu'dal adalah satu riwayat hilang tidak disebutkan dua rawi berturut-turut di sana tersebut. Lalu apakah kesimpulannya sanatnya baik? Eh, Muhakir tidak berani menyimpulkan mengingat perkataan al tapi Al-Hindi dalam kitabnya Kanzul Umal Kanzul Umar ini adalah buku pertama proyek ulama yang namanya Al-Mutaqi Al-Hindi yang dia punya cita-cita mengumpulkan semua hadis Nabi. Dia punya cita-cita mengumpulkan semua hadis Nabi. Maka dia uh, dan tulis uh, semua hadis Nabi yang dia dapatkan semuanya semua hadis Nabi dia kumpulkan di Kanzul Al-Umar. Tapi dia tidak mempersyaratkan sahih dalam bukunya ini sehingga e, isi Kanzul Umar itu ya ada yang sahih, ada yang baik ada yang bahkan mungkin palsu, ada yang baik sekali. Ini adalah buku pertama dalam sejarah para ulama e, yang ingin mengumpulkan semua Buku-buku sebelumnya enggak. Nah, cuma eh, Bukhari mengumpulkan hadis sahih Muslim Ah, yang lain sendiri saya ingin mengumpulkan hadis yang saya dapatkan terusnya. seterusnya. Kalau Kanzurman ini penulisnya punya cita-cita untuk mengumpul semua hadis Nabi. Sehingga jadi kalau kalau nggak ada di buku saya maka itu bukan hadis Nabi. Nah, di sana dia katakan bahasanya dia menyebutkan e, perkataan ini atau perkataan Utsman ini dan dia nisbatkan kepada dia tambahkan penisbatannya kepada Ibnu Asakir. Artinya apa? Di Kanzul Umal dikatakan perkataan Utsman ini diakan oleh Ahmad dalam Zuhud, Mubarak dalam Zuhud dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir itu ulama pakar sejarah kitabnya yang paling monumental adalah Tarikh Ibnu Asakir. Ini buku sejarah yang paling besar, paling tebal. Puluhan jilid atau bahkan ya, ya, puluhan jilid. Dan belum lama tercetaknya. Belum lama. Nah, di sini muhakik belum meneliti sanatnya Ibnu Asakir. Dia cuma baru ngecek uh, Imam Ahmad dan zuhudnya Imam Farah. Sehingga tidak siap, tidak bisa membuat kesimpulan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau taharat qulubuna, seandainya kita itu punya hati-hati yang jernih, hati yang bersih, la masafiat min kalamillahi azza maka kita tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran Tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan Al-Quran Tidak akan pernah bosan untuk mempelajari Al-Quran Seandainya hati kita adalah hati yang bersih Maka jika ada orang yang bosan baca Quran Itu tanda Bagaimana keadaan hatinya Kalau orang itu kok jelek Bosan Mendengarkan Al-Quran Maka itu tanda gimana keadaan hatinya tapi kalau dengarkan nasihat nyanyian gak jelas-jelas diputar kasetnya sampai jebol ya masih belum jelas-jelas karena kalau diputarkan kaset Al-Quran itu jelas nah bosan, nah, ini tanda bagaimana keadaan keadaan hatinya dan ini menunjukkan kalau nyanyian itu merusak hati dan bukan memperbaiki hati oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud azikru yumbitul iman bil qalbi zikir dan termasuk zikir adalah baca Quran itu menumbuhkan iman dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur. Wal sedangkan nyanyian itu menumbuhkan nifak dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur. Lihat kalau Ibn Abidunnya dalam Damul Malahi dan e, eh, sanat yang ada di Ibn Abidunnya juga dipakai oleh Haki dalam Sunan Al-Kubra dengan lafaz ini namun sanadnya lemah. Diatkan juga oleh Ibnu Abdul yang ditentang oleh marahi dan Muhammad bin Nasr al-Maruzi dalam Ta'adzim Qadir Salat dan bahkan dalam Sunan Kubra dan dalam Sa'abul Iman namun dengan teks al-ghina yumbitun nifaqa fil qalbi bukan e, nifaq fil qalbi. Cuma kalimatnya cuma pendek saja. Al-ghina yumbitun nifaqa fil qalbi. Kalau kalimat yang pendek ini kata muhakik sanadnya sahih. Sahih sampai Ibnu Mas'ud namun jika dinisbatkan kepada Nabi kalau marfu maka layasi tidak sahih ya, ada yang mengatakan bahwa al-hina yumbitun nifaq itu hadis Nabi sabda Nabi namun jika dinisbatkan kepada Nabi maka dhaif maka dari tiga perkataan sahabat ini sentinya menyimpulkan bahwasanya e, mencintai Quran atau mengutamakan e, nyanyian daripada Quran ini adalah tanda kalau itu bukan wali Allah namun wali setan. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin.